Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala masih dalam pembahasan Al-Am Nah, setelah beliau sebutkan uh, siagul umum uh, pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan tentang nakirah dan perbedaan antara uh, makna umum dan mutlak. Ya. Baik. Sigoh yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala an-nakiratu fi siyaqin nafyi aw an-nahyi aw asy-syarti aw al-istifham al-inkari nakirah, isim nakirah yang terletak pada susunan kata penafian atau susunan kata larangan atau susunan kata syarat atau yang terletak pada susunan kata al-istifhamul ingkari. Pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Nah, akan datang nanti masing-masing contohnya. Kata beliau, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al Imran ayat 62. Allah berfirman, "Wa ma min ilahin illallah." ma min ilahin illallah dan tidak ada ya Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Perhatikan kata ilahin. Ilah di situ isim nakirah. Ya, isim nakirah. Berarti ketika dinafikan eh, dikatakan tidak ada ilah berarti semua ilah, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah. Artinya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali siapa? hanya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata ilah di situ surat Al Imran ayat 62 itu terletak pada konteks kalimat atau susunan kalimat penafian. Ada kata ma, wama, ma di situ huruf nafi. Nah, ya, maka ketika huruf uh, uh, ketika kata ilah yang merupakan isim nakirah ya terletak pada susunan kata penafian karena didahului ma sebelumnya, ma itu kata nafi. Ya. Kata yang digunakan untuk menafikan. Maka kata ilah di sini bermakna umum, bermakna umum. Nah, contoh berikutnya firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya kalian sem semua menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Perhatikan, Surah An-Nisa ayat 36. Perhatikan kata syai'an. Itu isim nakirah. Sesuatu. Jadi tidak boleh kita sekutukan Allah dengan sesuatu. Sesuatu sesuatu apa? Sesuatu apapun, apapun bentuknya. Nggak boleh. Pohon, ee, eh, sungai, ya, atau kuburan, ya, nggak boleh kita serahkan ibadah kepadanya. Tidak boleh berbuat syirik kepada kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun. Nah, Kenapa kata syai'an ini kita pahami umum? Karena dia adalah isim nakirah yang terletak pada susunan kata larangan. Ada kata sebelumnya, wala tushriku. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah. Ini larangan. Ya, Tadi sudah disebutkan, ketika isim nakirah terletak pada susunan kata e, larangan, ya, maka isim nakirah itu bermakna umum. Apapun bentuknya, bermakna umum. Nah, jadi kita dilarang untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Gak boleh kita mengagungkan kuburan berlebihan, ya, sehingga menyerahkan ibadah kepadanya, menyembelih ke pohon umpamanya, bawa sesajen ke laut, ya, atau dia menyembelih di laut, menyembelih untuk sungai atau batu atau kuburan, atau dia menyembelih untuk dukun, ya, atau ya dia menyerahkan sesuatu ya, berupa sesajen atau yang semisal dengannya di pohon ya atau dia, dia bawa ke dukun ya atau e, dia serahkan di sungai di laut atau yang semisal dengannya ini semua bentuk-bentuk kesyirikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala nah Masya Allah taala jadi Allah larang kita wala tusyriku bihi wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian menyekutukannya dengan apa? Syai'an dengan sesuatu apapun. Syai'an mencakup semuanya, apapun bentuknya umum. Ya, tidak boleh kita menyekutukan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Syirik eh, kata asyirku itu menyekutukan Allah. yakni menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Ya, menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jenis-jenis ibadah yang dibahas dalam pembahasan akidah, pembahasan tauhid. Nah, mudah-mudahan uh, di lain waktu Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk membahas tentang kitab tauhid atau uh, tentang akidah uh, di waktu-waktu yang akan datang insyaallah taala. Nah. Baik. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 54. Allah berfirman, "In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Jika kalian menampakkan sesuatu atau kalian menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui akan segala sesuatu. Perhatikan kata syai'an itu isim nakirah ya, isim nakirah terletak pada susunan kata syarat in. In ini adalah uh, kata syarat. Kata syarat. Ya, in tubdu jika kalian menampakkan syai'an sesuatu. Ya. Maka sesuatu di sini mencakup umum. Karena ya, ada kaidah tadi telah kita sebutkan, jika isim nakirah terletak dalam susunan kata e, syarat, maka dia bermakna umum. Maka syai'an di sini apapun yang kalian tampakkan, yang kalian sembunyikan semua diketahui oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala sesuatu, apapun yang kita sembunyikan. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, kita boleh menyembunyikan sesuatu dari makhluk, dari orang, dari manusia, tapi kita tidak mampu untuk menyembunyikan sesuatu dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, bahkan yang terbesit dalam hati kita pun Allah tahu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala bikulli syai'in alima. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui akan segala sesuatu. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat dalam surat Al-Qasas ayat 71. Allah berfirman, "Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya." Siapakah Tuhan selain Allah yang mampu mendatangkan cahaya untuk kalian? Ini ayat sebelumnya tentang uh, ketika Allah berfirman, uh, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki uh, menjadikan uh, hari kalian itu malam, ya, malam terus menerus sampai hari kiamat, ya, Siapakah Tuhan yang mampu untuk mendatangkan cahaya untuk kalian? Ya, perhatikan. Man di sini ya, isim istifham. Kata yang digunakan untuk bertanya. Tapi pertanyaan di sini sifatnya ingkari. Sifatnya apa? Ingkari. Kalau dalam bahasa Arab ada istilahnya al-istifhamul ingkari, pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Di sini Allah Allah, Allah berfirman, "Man ilahun ghairullah ya'tikum bidya siapakah Tuhan yang mampu mendatangkan cahaya untuk kalian jawabannya nggak ada ya kalau Allah inginkan jika Allah takdirkan kita ditinggal di muka bumi ini malam terus nggak ada siang siapa Tuhan yang mampu untuk mendatangkan cahaya tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala jadi pertanyaan di sini sifatnya uh, mengingkari ya mengingkari bahwasanya jawabannya pasti tidak ada. Nah, perhatikan. Yang menjadi inti pembahasan kita kata ilahun. Kata ilahun. Itu kalau diterjemahkan Tuhan. Ya, ilahun di situ isim nakiroh. Isim nakiroh yang terletak pada susunan kata istifham ingkari, yaitu kata man. Yaitu kata man. Maka makna ilah di situ bermakna umum, bermakna bermana umum. Tidak ada satupun Tuhan yang mampu untuk mendatangkan cahaya kepada makhluk ya kecuali Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, Tuhan manapun itu ya. Karena kan e, kalau kita melihat ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah di kehidupan kita yang nyata ini ya apakah ada Tuhan yang disembah selain Allah? Hah? di kehidupan kita yang nyata ini, apakah ada Tuhan yang disembah selain Allah? Jawabannya ada, kan begitu. Tapi ya sesembahan itu tidak benar. Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu nggak benar. Makanya ya eh, terjemahan kalimat la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, karena kalau kita terjemahkan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, ya itu kurang tidak ada Tuhan selain Allah. Faktanya yang kita dapatkan di lapangan, ada Tuhan selain Allah. Yang disembah selain Allah. Nah, kalau begitu apa makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah? Kalimat yang benar dari kalimat la ilaha illallah kalau kita terjemahkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, jadi ini uh, lebih cocok ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Apakah ada Tuhan yang disembah selain Allah? Ada, tapi itu tidak tidak pantas untuk disembah. Ya, tidak benar untuk disembah. Nah, tidak berhak untuk disembah. Yang berhak disembah hanyalah siapa? Hanyalah Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah, maka keempat-empat ayat ini dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin untuk menetapkan bahwasanya setiap isim nakirah yang terletak pada susunan kata empat ini, dari susunan kata nafi, penafian atau nahi, larangan atau syarat, atau istifham ingkari, ya, itu semuanya bermana umum. Ya, nakirah, isim nakirah yang terletak pada empat susunan kata ini bermakna apa? Bermana umum. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Berikutnya kata beliau <coughs> Sadisan yang keenam, al-mu'arrafu bil idhafah mufradan kana aw am majmu'an. Kaqaulihi ta'ala, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuru ala Allah." Nah, perhatikan. Bentuk yang keenam, sigoh yang keenam dari sigoh umum, jadi kita bisa pahami itu bermana umum, ya. Allah Subhanahu wa taala uh, beliau menyebutkan al-mu'arrafu bil idhafah isim yang dimakrifahkan ya dengan idhofah isim yang dimakrifahkan dengan diidofahkan kepada isim yang ma'rifah ya Masya Allah Ta'ala nah ini eh, kawan-kawan eh, yang belum belajar bahasa Arab ya nggak apa-apa dengarkan saja nah yang sudah pernah belajar bahasa Arab insya Allah mengerti nah, nah apa itu isim nakira, apa itu isim ma'rifah, apa itu al-mu'arraf, al-mu'arrafa bil idhafa dan seterusnya. Nah, yang belum belajar bahasa Arab ya belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan nanti insya Allah taala semoga Allah mudahkan kita buka juga pelajaran uh, bahasa Arab ya di akun ini insya Allah taala uh, khusus untuk pemula ya. Belajar bahasa Arab dari nol khusus untuk pemula. Setiap hari juga insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah, nanti kita pilih kitab yang mudah Eh, dan gampang ya supaya uh, apa namanya lebih luas manfaatnya dan mudah untuk dicerna. Nah, insyaallah taala biidznillah. Baik. Isim yang dimakrifahkan dengan idofah, maksudnya diidhofahkan kepada isim yang ma'rifah juga. Ya, nanti akan kita tanyakan contohnya. Baik dia mufrad atau dia majmu'an atau bentuknya plural, bentuknya jamak. Ya, mufrad itu contoh ya, contoh ya kitabun. Itu satu kitab. Kalau dua kitab, kitabani. Dua kitab, dua buku. Kalau majmu'an atau atau e, jamak bentuk pluralnya kutubun, artinya banyak buku. Nah, baik. Kalau kita sudah paham ini, beliau berikan contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 231. Surat Al-Baqarah ayat 231. Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Hendaknya kalian mengingat nikmat Allah atas kalian. Perhatikan, perhatikan kata nikmah. Nikmata kata itu uh, mufrad satu nikmat ya. Satu nikmat. Ketika Allah perintahkan ingatlah nikmat Allah. Perhatikan kata nikmat di sini, satu nikmat diidofahkan, disandarkan pada kata Allah. Kata Allah ini isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Maka jadilah wadhkuru wadhkuru wadhkuru ni'matallahi. Maka kata nikmah tadi di sini, nikmat nikmat di sini, ya, asalnya nikmatun. Ya, asalnya nikmatun. Kemudian di, di, di, di, diidofahkan kepada lafaz Allah karena dia adalah maf'ulun bihi, maka dibaca nikmatah kemudian diidofahkan kepada kata Allah maka jadilah nikmat Allahi namanya mudof mudofun ilaihi nah baik hendaknya kalian mengingat nikmat Allah nikmat ya Allah yang Allah berikan atas kalian nikmat apa yang dimaksud umum semua nikmat nikmat sehat nikmat nikmat bisa menikah ya kan begitu menikah itu kan nikmat ya masya Allah taala Makanya orang yang jomblo yang belum nikah itu dia belum dapatkan nikmat menikah. Nah, nanti kalau sudah nikah, nikmat punya anak, nikmat punya harta, nikmat punya pekerjaan itu semua nikmat. Nikmat punya ilmu, nikmat macam-macam. Nikmat Allah itu banyak sekali. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dalam surah Ibrahim ayat 34 ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian coba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ya. Coba kalau nggak percaya. Itu nggak akan mampu kita. Ya, kita hirup oksigen yang Allah berikan kepada kita tuh subhanallah luar biasa. Ya. Kalau kita disuruh bayar entah berapa sudah utang kita kepada Allah, kan begitu. Nah, coba lihat di rumah sakit orang-orang yang susah untuk bernafas, ya. Itu kalau dibantu dengan oksigen satu tabung oksigen itu 500 ribu atau 200 eh, ribu kurang lebih ya satu tabung nah kalau dua tabung sudah 400 sampai 500 ribu kita alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah mampu untuk menghirup udara walaupun tanpa menggunakan tabung oksigen. Subhanallah. Itu gratis, subhanallah. Baik kita sedang e, beraktivitas atau kita sedang istirahat, tetap bernafas. Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka wajib kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ah, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Di antara cara kita mensyukuri nikmat Allah, jemaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan tiga perkara. Yang pertama, kita sebut dengan lisan kita, kita ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, kita akui dalam hati kita, dalam diri dalam hati kita kita akui nikmat yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah. Pekerjaan yang bagus, gaji yang lumayan, punya keluarga, masih orang tua masih hidup, punya anak, punya keturunan, ya punya teman-teman yang soleh yang menasihati kita ya punya punya punya harta yang melimpah atau yang semisal dengannya itu wajib kita akui dalam hati kita itu semua datangnya dari dari Allah karena itu bentuk kita bersyukur kepada kepada nikmat Allah yang ketiga cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan bersyukur dengan anggota tubuh kita dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah ya jadi orang yang bersyukur itu <coughs> harus terpenuhi tiga ini Bersyukur dengan lisannya diucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan hatinya dia, diakui itu nikmat Allah dan yang ketiga dia bersyukur dengan anggota tubuhnya dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Salat lima waktu, kalau bulan Ramadan dia puasa, kan begitu. Nah, percuma kalau dia dia dia punya harta, punya pekerjaan yang bagus, punya punya apa itu? E, gaji yang lumayan bagus. Dia hanya ucapkan alhamdulillah tapi nggak sholat. Percuma. Ya. Kalau perempuan diperintahkan pakai hijab, tutup aurat. Ya. Karena bersyukur itu bukan cuma di mulut. Harus bersyukur dengan apa? Dengan mulut, dengan hati, dan apa? Dan dengan anggota tubuh kita. Yaitu dengan melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali pada inti pembahasan. Kalimat atau firman Allah wazkuru ni'matallahi alaikum yang menjadi inti pembahasannya adalah kata nikmatah. Ya, itu adalah uh, isim mufrad tapi dia diidofahkan, disandarkan kepada uh, isim ma'rifah yaitu kata Allah, maka dia bermana umum, nikmat apa saja. Nah, yang kedua, contoh yang kedua surah Al-A'raf ayat 69. Ya. Fadhkuru ala Allahi, ala'a. Ala'a ini bentuk jamak, bentuk plural. Artinya nikmat-nikmat Allah. Ya, berarti kita diperintahkan untuk Eh, bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Nikmat yang mana? Semua nikmat. Kenapa? Karena Allah di sini diidofahkan kepada isim ma'rifah yaitu lafat Allah. Nah, masya Allah taala. Nah, ini kawan-kawan yang belum mengerti bahasa Arab eh, mungkin agak sedikit eh, bingung-bingung uh, karena banyak istilah-istilah bahasa Arab yang digunakan oleh pengarang di sini. Nah, memang ada memang erat kaitannya, tapi tidak, tidak mengapa insya Allah taala bermanfaat. Nah, Ya, bisa memotivasi kita, memacu kita untuk memahami atau mempelajari bahasa Arab. Nah, yang ketujuh, ya, sudah jam berapa ini? Ya, kita komitmen eh, apa namanya pelajaran kita ini sekitar 20 sampai 30 menit saja, Enggak nggak lama. Kenapa? Karena kalau pengalaman yang saya lihat, kalau kalau biasanya dars itu atau pelajaran itu lama, itu biasa membosankan, ya apalagi lewat online kan begitu yang taklim taklim face to face saja yang yang duduk di majlis itu kadang membosankan kadang orang ngantuk kadang nggak semangat belajar kecuali orang-orang yang diberikan taufik apalagi kalau lihat online ya sambil sambil sambil belajar sambil mungkin entah dia bikin apa kita nggak tahu nah makanya kita eh, berusaha untuk komitmen pelajaran kita itu tidak lebih dari 30 menit nah supaya mudah bagi teman-teman yang mau merojaah yang mau e, putar ulang rekamannya ya, gampang untuk dipahami karena kalau terlalu panjang juga terkadang ya, saya khawatirkan memberatkan. Nah, dan memang kita adakan dars sini ya umum umum untuk semua kalangan yang mau belajar ya supaya e, tidak membosankan dan mudah untuk di, dipahami. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan e, poin yang ketujuh atau sigoh ya, yang ketujuh yaitu al, al muarraf bi al al istighraqiyah ya, isim yang dimakrifahkan dengan alif lam al istigrokiyah karena ini agak agak panjang pembahasannya al istigrokiyah terbagi <coughs> alif lam al istigrokiyah atau alif lam terbagi menjadi tiga kemudian nanti al istigrokiyahnya uh, eh, uh, eh, dari dari tiga tiga rincian tersebut nanti beliau rincikan lagi rincian dari rincian dan seterusnya ini akan memakan waktu yang lumayan panjang kita cukupkan sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat Eh, kita memohon dan berdoa kepada Allah semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan semoga Allah kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini amin ya rabbal alamin wallahu taala alam wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain kita ya, tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis.